السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Meskipun para bapak jamaah saking musola Baitur Rahman berkat mendengar sanipun tentang kebebasan maka khusus itu sohibul hajah Bapak Sugeng Widodo ingkang dalu punika merasakan utai mujilakan syukur itu datang Allah Subhanahu wa taala awit pun kang putra ingkang dipun paringi asma Usoko asma Syafiq Fadil Adian Kandu lantaran Pausan kalimah Toyibah Pausan sholawat Lan manakib Ada janji Mungkin-mungkin kemauan Kita Kesarangan kita diberkati dengan Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kagem kang putra mugi-mugi Syafiq Fadil Abian Buniko sama kita putra ingkang soli ingkang bektos datang tiang sepuh ibun ingkang migunani agar mau tenteng agami mau tenteng negari lagi wonten menipun, mau tenteng papan bukti kemawon tak putra samangke Rawu wonten ing Al-Qur'an punika wonten kalih surat ing Al-Qur'an ingkang ngagem asmong pun yang pun puniko, punika mesti istimewanipun menggah Allah sehingga dipun dadosaken asma surat wonten ing Al-Qur'an. Padahal sanges nabi. Sinten kalih asmo puniko, Ingkang sepisan nggih punika Surah Maryam. surat Maryam puniko di ibu Nabi Isa Maryam ingkang angka kali surat Luqman Nah, wonten ing dalu niki, dalu puniko wonten ing papan mriki. Pas sanget menawi kita sesarengan sinau dateng Lukman Al-Hakim Buniko. dalam rangka atikohan, dalam rangka tarbiyah dan putra putri, itu sakit munduk puloto sangking Lukman Al-Hakim. Sinten Lukman Al-Hakim punika kata surat ora teman ingat ini. Para ulama sepakat Lukman Al-Hakim sanes nabi sanes rasul sepakat sedaya ya dari pemanggil Lukman Al-Hakim punika namun tiang biasa pun biasa enggak gadai kesolehan amal ilmu lan adat namun setunggal ingkang mastani punika nabi punika ikrimah ikrimah mastani eh Lukman punika nabi. Nah ini sana pun sepakat pilih Lukman sanes nabi. Malahan Lukman al-Hakim punika lahir sangking istilah pun kata punika kata subra. Kata ingkang paling ngandak utawi sangking kelompok budak. itu sangking di ya, sana saking kelompok menengah ke atas. Saking kelompok muda, Itu menjualkan panjang saya sudah ben Allah inna akramakum indallahi juga mulia akan dening Allah sanes pun sinten saking bangsa pundi lajeng piyantunipun punika golongan nopo kanta Brahma nopo kasta nopo kang linggin belum betul betul di sini engkang takwa punika, engkang ikut istimewa akan dengan Allah lahir saking kata sutra utawi Buddha malah keporo Fisiki pun utai pada libun Ya, aneh-aneh mentang pun temuan-temuan yang kita kita kita sebutaken. Ya, mboten wonten api sih. Ya orang ganteng, ya mboten putih, ya mboten gagah. Nah, caranya ini wis welek, pesek, urung. Pol-polan, nanti cara fisik niku elek. Cara fisik. Nah, ini malih-malih Gusti Allah mboten mirsani sisikipun sinten, raganipun sinten, bentuke kados napa malih-malih saestu mboten ngerasani. Allah panjang berkaitan gini pun Lukman al Hakim ora kabeh lho fisike nanging ini ku keistimewaan itu. Cara lahir atas mekaten. Nah, saben dinten pun namun pekerjaan itu namun wakilah wonten yang dawuhaken kita angon wedhus. Wonten ingkang madhawaken iku namung tukang jahit-jahit nah ini Nanging soal saat lahir sanggung golongan ngandhap pekerjaan itu kita mau kados mekaten jebul menggah para ulama menggah para nabi piyambak Lukman puniko istimewa kaputi kanti profesi ingkang kados mekaten Nabi Daud punika menawi wonten masalah konsultasi pun kita lihat Lukman al Hakim. Istilah pun Nabi Daud ini rojo. Kesuruh Nabi Daud punika rojo. Konsultasi menawi wonten masalah mengguru datang Lukman al Hakim. Nah, Terus menawi wonten guru nasib mboten saya kados murid murid dari pengusaha guru mbah sepeda kriya-kriya Ya aku cuma itu, nomor dua lah. Nasib, nasib. Sertifikasi ya, saya, saya muridku malah jadi pengusaha. Kita sini pun ke Turki. Nabi Daud ada serojo. Nah, Luqman Al-Hakim Sarpun pun dipun makam-makam wonten ing Iskandaria. Iskandariah punika wonten ing wilayah Mesir. Makamipun jejer saged ada adepan kalian makamipun Nabi Daniel utawi Nabi Daniel. Niki sampun nate pirang Nabi Daniel. Dereng Panjang Nabi Daniel utawi Nabi Daniel punika boten kelebet wonten ing selangkung nabi ingkang wajib kita mangertos. Ada sini dari pun Allah, Amin rumang kosusna alaika wa min rumang lam naqsusum alaika. Di panjang kita buatan mangertos jumlah itu. Kanjeng Nabi yang buatan mangertos mestinya jumlah itu. Nanti ingkang wajib selangkung, ingkang mesti pinter gitu. Gusti Allah ingkang orang yang sing kita Ketoke wonten ingkang boten Kalau tinggal itu kita Nabi Daniel punika. Nah, ya wonten jeneng anak mama jenengannya Soko Daniel. Wah, anak kok layak banget. Kita eh, mampu-mampu nasrani jenengannya. Boten. Nanti Daniel ya wonten ya. Nah ini tuh betul wani ngomongin nanti jeneng rodo gaya si Daniel nanti langsung ya. oh mampu nasrani. Kita kan pun jeneng nasrani kata-kata ibu Daniel nih kok. Kata-kata itu nunggu ada satu disabotase, sabotase tokoh ini pun sabotase. Yosef, Yosef ini kan Yusuf, Yusuf sabotase tentang Iskandaria wonten Mesir mriku. pun menawi kita badhe sinau masalah sejarahipun utawi tuladhanipun saking Luqman Al-Hakim. Kita saged tiga wonten ing Al-Qur'an, wonten ing surah Luqman surah ingkang angka pinten tiga kalih ah, napa tiga setunggal kula kesupen saat pun surat Ar-Rum. Kadang kita tiang sepuh, saestu ini pun Luqman Al-Hakim, menika kesyukur wong tuwo, ingkang dalam hal pendidikan anak kok kenceng lan sae. Lha punika saking pun amal ilmunipun, amanah amanahipun Luqman Al-Hakim. Allah menyebut wonten ing surah Luqman, wala qad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Lan yakti temen wis aweh sapa ingsun Allah. Luqman al-hikmata aku aleh marang wong sing jenengane Luqman tak wehi al ta ing hikmah napa hikmah niku hikmah punika al aqlu wal ilmu wal amalu akal cerdas ilmune kebak amale nggih saleh menawi dipun wastani istilahipun Jawa nggih napa ati lati pakerti ngawiji. Tulisane nggih cerdas, pinter, yang nggih apik, pakertine nggih sae nyawiji. Telu-telune nyawiji niku sewa ati, pakar pakarti, nyawiji. Al-hikmah. Anishkur lillah. Kita dipun syukur datang Allah. Kunci ini pun kebahagiaan punika kados dipun dawuhaken Luqman Al-Hakim syukur dhateng Gusti Allah. Duwe lan duwe menawi dipun kenceng kelawan syukur niku wong syukur mesti kalah kelayan syukur. tonggolnya suwi kados nopo kita namung modal syukur niku mesti menang kita. Tonggone sukses kados napa saking sisi duniawi menawi kita nggadai syukur engkang kenceng tetap kemauan engkang menang kita. Semantan ugi wonten ing dalu kalau kita syukur syukuran pun Bapak Sugeng ugi kemawon dan sampai naringan eh, tiwala sangking Allah tikel matikel mergo wujudaken pun awet lahiripun putra Syafiq Fadil Abdul punika. Kalau asring buatan pisan pintu pilih panjenengan ya nate kedadosan ngelampai nopo nggih peristiwa-peristiwa sekadang buatan tenung wakal. Kalau buatan pisang pintu mamane pas dilalah buatan wonten duit dilalah ono sithik. Mesti ngerti wonten tiang nyuwun sumbangan. Nggih, ana ning juga oke diserahke bareng ngono mbok nyuwun suwe kaya wonten gendine. Wonten gendine, wonten gendine. Ya kados kaya kelawan siang. nanti mati ana wong moro njaluk bisa wonten pun di wonten harto wonten macam-macam nggih. Angin nopo kan ngeten ternyata ternyata nggih. Ya, anu mas, dia untuk naik ke kerapok pun soalnya nih Mati-mati, niku langsung tergantung teko wah dijoli dijoli wedang ono salah ono macam-macam ini ada niki dijoli ini terus sudah terus nulis yang pun dijoli kalian niki wonten kemawon kita bisa ngerti mengatakan Ya Rabbuni ini la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mesti sing belum syukur, nanti akan syukuri pun, wujud akan syukuri pun, Takal juga dibuat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malatikal, matikal mesti. Wa may yashkur fa inna ma li nafsi. Yang ingin syukur si pun dia nyukuri marang awakipun piyambak, lanten mangke syukur punika balike nggih teng awakipun piyambak. Punika sakit kita Paus wonten surat Luqman ingkang ayat kali welas utawi tiga tiga welas dumugi saat berikut, Niku menawi kita terapakan dateng putra putri kula panjenengan sedaya dalam rangka tarbiyah mendidik anak insya Allah sukses anggenipun didik putra putri. Wonten niku sebutakan intinya pun kalau wau perintah syukur wonten maring teng wali wa in qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim pun ayat punika pelajaran enggang sangat penting itu datang putra putri pun mengajarakan baca tulis pun mengajarakan sempuan macam-macam mulang tauhid ngencengi ampun ngantos ngelampai syirik. Tauhid akidah tiap iman datang Gusti Allah. Mila mulai lahir, mila punika mboten gumun wonten dawuhipun Kanjeng Nabi asih pun dipun simbolaken tentang poro ahli fikir poro fuqaha kita dipun sunnahkan menawi wonten putra utawi putri ingkang lahir dipun sunatan adan wonten ing kalingan kanan lan ikoma wonten ing kalingan kiri. Supaya nopo pas lahir niku nggih krungune lafal Allah. Saderengipun krungu sik semacam macem Nopo maling sakniki pengacara perang tujuh terang tujuh nopo perang TV niko Mati-mati anak tua pun juga TV, working aja Ini Itu mati itu nyanyi, seru banget. Buka sidik, pakai tuh Bu, acara apa ya? Dia rasa cantik. Nah, aku tak perlu pun acara ini. Tapi nama yang baru kalian aku mumet. Nah, waya wonten acara niku mumet stres nih. Rasane ya Allah cilik-cilik wis muni buka sithik. Nah, nah, nah, tempat, paham sih masalah. Kadang nggih wonten ngoten niku dikaro buka kartu tenan kok. Malah kepo teng sekolah-sekolah tadi itu dilombake wonten. Terus sopan SD itu dilombake wonten juga joget juga itu bukan masalah yang yang kemauan itu olahraga mau ini joget itu olahraga. Nah ini kok yang ini kok pas buka ini tuh. Supaya ingkang dipun kalau eh, jadi ngaten dateng putra ini kalimat toyeta kalimat tauhid yang bisa nangkal Dawasana nabi mawasinal insana hamalat hamalathu ummuhu dan ala wahdi wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayhi. Malih-malih dawipun Allah ngencengi syukur mulai. Kula simulakan nilai awal ngantos akhir inti itu jebul wonten ing taat lan syukur pesenipun Lukman Al-Hakim datang putra putri. intinya pun kula panjenengan sedaya gesang wonten ing donya punika supados seneng bahagian donya akhirat pun pun kunci pun kalau, Syukur kalian Syukur nopo kemawon pun Allah. kecerdasan nopo kemawon saking Gusti Allah ya tetep kita syukur. Anak yang gitu nggih tetep syukur. Masih bersyukur ya alhamdulillah di biaya is anakku di biaya apa dari ke perjuanganku oleh ganjaran yang mergo anakku pamannya kurang dia, nah aku nang kurang hormati sopo-sopo nah orang hormati sopo-sopo ya oleh ganjaran dari uang tua ibu ben kuwi ada teman syukur ingat kok taat Arupino kongen itu boten syirik lan sana-sana sipun. Taat lan syukur. Namun kali punika akhiripun kunci supados bahagia senang wonten ing donya punika lan sukses anggenipun kula wontah putra putri. Taat napa jauh pun Allah pun laksanakaken syukur napa kemawon ingkang eh kedadosan pun lan napa kemawon sang Gusti Allah tetep kita syukuri punika kali perkawis kalau Ananging sinasa kita kepingin nyonto tulodo sangking Luqman al-hakim. Ya mungkin ya kita mawon kulon betungo pungkasani pun buatan kados dini ceritanya Luqman al-hakim. Ya udah wendah kados dini Luqman al-hakim nangin pungkasan ceritanya buatan kados Luqman Al-Hakim ini ngopo, soalnya Luqman Al-Hakim itu anaknya bodoh wonten saya urut nanti ke kiri. Lagi. Nyontol, anjir ini pun gula wanta, nanging pungkasan ini pun cerita, dungu muka-muka bodoh kata Luqman Al-Hakim. Ya betul ini anaknya tetap gede. Luqman Al-Hakim bodoh. Alis-alis, setelah ini pun sampun dibuat mulang, masalah akidah, masalah nopo kemawon babagan agami, yang buatan wonten babar belas ingkang kesang dumugi dewasa. setelah pecah modal alit. Mila ini wonten ing Al-Qur'an ya, undang pun ya bunai ya ya, Bunai ya. niku artinya anak lanang cilikku. Berarti Lukman al hajjah waktu dal paring itu paring nasihat dhateng putranipun kala wau kang putra tasih cilik cah cilik pun dikandani ilmu ingkang hati di ilmu ingkang sangat agungipun pun wau ya bunaya itu kala Luqmanul Hidayah wa wa ya'iduhu ya bunaya Ing akhiripun sedaya uh, pun sedaya semangat anggenipun kula wentah Lukman Al Hakim mungkin mungkin saged kita lampai kita contoh keranten panjen sinaosa Lukman Al Hakim puniko namun menungso biasa bukan kelebet nabi bukan kelebet rasul nanging pun munggah Allah Subhanahu wa taala punika sampun cekap dados bukti kagem kula panjenengan sedaya bilih Allah punika boten istimewaaken menungso saking jabatanipun derajatipun sugihipun lan sanes-sanesipun Sampun cekap punika dados putih. bilih Allah itu namung mirsani amal kita, namung mirsani ilmu lan amal soleh kita wonten ing dunya punika. Mugi-mugi kemawon napa ingkang kula puniko punika itu satu kita hikmah itu kita pundhut tuwadha kakun kita laksanakan kakun pun wonten yang keluarga minangkung wonten yang tarbiyah jadi putra putri dengan yang akhir pun tak sering itu kula pungkasi dapatan hukmah saking Allah ingkang dipun tumurunaken datang lukmah Al Hakim kala wau wonten ingkang perlu kula kencangi yaitu nika sepisanan pun nanamkan ilmu akal lan amal dateng putra putri minangkun dateng awak kita piyambak ilmu amal ilmu akal amal akal pun punika artosipun boten namung akal nuruti otak utawi pikiran nanging dipunatosaken mana akal menika dipunatosaken mana ilmu akal amal atau sontar dari pun al perbuatan hikmah dan ya, datang lukman al hakim kalau masalah ilmu yang penting pun pundi di papan termasuk guru kula Syekhina Murabbi rohina lagi memang jujur niku asli dawuhaken menungso iku sing paling pokok ngencengi ngulmune Mula punika modal tasih mondok tasih nem-nemak kados kula sedeng kisah mriki punika asring dipun dawuhi aja kakean wiridan nanging kula nggih jeneng nomane sepuluh monggo Mutal mondok yang ngoten, disenengi ora usah kakean wiridan. Sinau sok dikuwancengi le sinau ngilmune ben kencang. Umur yang nom-noman dan kelawan ilmu. Bisa aku tulis malah kajian kalau kalau buatan e, mungkin kita malah yakin Lukman al-Hakim punika mesti ada ilmu yang boten seperti bukti Nabi Jawab menanyakan masalah konsultasi di datang Lukman al-Hakim ilmu punika penting kagem amal kita akan sah utawi itu amal kita. Putra putri iki eh, wekdal sekolah, wekdal nakodimo ya dipun padosaken sekolah ini pun kira-kira sing paling manfaat ten Kalau kita pesan kalau ini di Jumat iki pertaruhan antara ilmu dan amal kalau ini dal sinten Jumat sholat wonten setunggalipun masjid Nanging boten wonten masjid wilayah Pajangan boten, Pandak nggih boten, nanging wonten wilayah Bangun Tapan. Sholat Jumat mriku jam rolas langkung niku sing bingung tak milih goleki KTP ora teko-teko. di takmir niku nyekel buku khotbah, makon ngangkon tiang sana sebutan boten purun tapi rebutan mundur rebutan rebutan maju rebutan mundur kalau mulai gelisah di kita eh kita alamat para kepena yang lo kebelah ya. mimpun jenengan kulo nang pendatang khotbah munggah Kodete ngerti nanti munggah Assalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu pun langsung khotbah masalah caleg, masalah politik, Islam apa macam-macam pun itu. Nah butuh bukan butuh bukan rukun-rukun itu khotbah. Namun wonten wawasan hamdalah kalian sholawat tok. Wasiat takwa mboten wonten, wawasan ayat Al-Qur'an nggih mboten wonten. Dumugi akhir niku namun namung eh, khotbah kaping kali namung ngerti-ngerti nunggu tangi di langsung dungo. Tunggu nanti langsung malah kita berdoa kita tadi Indonesia gitu. kita berdoa waktu bubar. Bulan-bulan persen kali Pak Muadil, Haji Muadil, maaf ini khotbahnya nggak sah karena ada yang kurang. Terus akhirnya enggak. Mengandani tentang khotib, khotib ini ada Khotib itu ada semua yang mengatakan kekurangan ini, ini, ini. Nah, buat pilihan bukan paham, ada yang demikian rampung, yang belum dipenuhkan ada punika. pertama, kan ya Allah di pribun kulo. Nah, terus ya tetap mawon jumatannya buatan sah. Ini loh masih komperingat ya, itu pikir itu buat nama aku putih, dia nang mewang ya. dia. Akhirnya yang lagi jenta dengan muadzin yang di kalau mixu kiri mawon satu menit, satu menit pulau memakai alhamdulillah ceramah itu kelangkah lantai saya, Hotel pun eh nopo ceramah tidak tuh pun kelangkah saya. Anaknya khotbah pun dari kelangkah alias boten sah. Nyuwun wekdal kira ini tuh, tunggal menit kula hotel. Kepaksa sangat tuh. Wah, dikumpul ke supir nggak nih kau serapan ya Allah. Nah, waktu itu ya, kram perut ya. Kenceng banget ya, gitu. Ya maju lah, maju Aku maju dulu dari masalah. Arah maju, ya masalah. Di Malakama. Maju kena, mundur kena. Ada Akhirnya dia kepaksa pulang munggah kotak namun benar semenit. Ini ya, namun ngerti nih, dan niku soal sana alhamdulillah. Hamdan kasiron apa Alhamdulillah sholawat, langsung wasiat takwa, wawasan ayat, pun enggak. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, langsung doa, maus ayat, maus ayat doa pun, bisa cukup itu. Jadi yang tenang nambah syahadat, itu kok kasih eh, yang terkhilaf itu. pun pun, betul-betul setengah menit, orang pun buat langsung, apa, sholat, sholat itu, sholat, sholat, sing ngapet Nah ini juga pentingipun dipun babasan apa kemauan menaik dipun ngelmoni ah, insya Allah barokai kados dene kisah itu lemah al hakim kalau yakin, saya yakin yakin pun ing napa Nabi Dawud ingkang dipun sebut-sebut kelebet satunggalipun Nabi ikan selangkung ingkang wajib kita makartosi tetep kemawon menawi masalah konsultasipun dhateng Luqman al الحكيم رحمة رحمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.